Inilah pembahasan kita tentang sekilas sejarah terjadinya kesyirikan pertama kali. Kita pelajari untuk kita ambil pelajaran bukan sekedar mengetahui sejarah tetapi kita bisa memetik pelajaran apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kesyirikan sebelumnya Syekh rahimahullahu taala wa hafizah mengingatkan kita bahwa setiap muslim dituntut untuk mengetahui dua perkara yaitu kebenaran dan lawan daripada kebenaran tersebut yaitu kebatilan jadi tidak cukup kita hanya mengenal kebenaran namun kita juga dituntut untuk mengetahui seluk-beluk kebatilan Supaya kita tidak terjerumus di dalam kebatilan tersebut Dan kebatilan terbesar adalah syirik Karena kewajiban yang terbesar adalah tauhid. Jadi seorang yang mempelajari tauhid dan ingin memahami tauhid dengan benar, maka dia juga harus mengetahui lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Oleh karena itu, penulis Hafizahullah Ta'ala menyebutkan beberapa asar dari sahabat di antaranya Athar Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari Hudzaifah berkata Kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an aqa'a fihi dahulu manusia pada umumnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan sedangkan aku bertanya tentang keburukan karena aku khawatir terjerumus dalam keburukan. Ya. Mungkin kalau antum belajar listrik, antum harus tahu juga kalau kabel ini sama ini ketemu, akibatnya apa? Korslet, iya kan? Ya. Antum nggak cukup hanya tahu bagaimana menyalakan listrik tapi harus tahu juga apa yang akan terjadi kalau muncul seperti ini dan seperti itu. Sehingga apa? Sebelum terjadi kita sudah antisipasi. Ya. Misalkan kalau hujan apa yang akan terjadi? Sebelum terjadi kita sudah antisipasi. Seperti itulah. Ya. Karena betapa banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan disebabkan dia tidak mengetahui kesyirikan tersebut. Dan lebih dahsyat lagi, ada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik Syirik adalah dosa terbesar Karena dia tidak tahu bahwa itu syirik Malah dia anggap sebagai amal ibadah Subhanallah Itu benar-benar nyata terjadi Di tengah-tengah kaum muslimin Bukan hanya kaum muslimin Bahkan ini terjadi secara umum Merata Ya Orang-orang yang menyembah selain Allah Mereka dalam kondisi Dalam keadaan yakin Ini yang benar Orang-orang yang menyembah Dewa-dewi Siapa itu dewa-dewi? Dewa-dewi itu setan Orang-orang yang menyembah Patung-patung Patung Buddha Orang-orang yang menyembah Yesus semua itu meyakini apa yang dia lakukan adalah kebenaran. Padahal itu adalah dosa terbesar. Kenapa? Kenapa dia sampai seperti itu? Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak mengetahui. Dia tidak tahu karena dia tidak menuntut ilmu. Ilmu yang sahih. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya mereka. Yang mengaku muslim pun masih seperti itu. Berapa banyak orang yang mengaku muslim tapi dia masih percaya kepada jimat-jimat. Dia masih percaya ini hari beruntung, ini hari sial. Ya. Bahkan dia masih mengharap bergantung hatinya dan berdoa kepada para penghuni kubur, kepada para jin, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia melakukannya, dia yakin itu benar, itu baik, itu bagus. Ya. Umumnya begitu. Mereka melakukan kejelekan bahkan dosa terbesar dalam keadaan mereka menyangka itu adalah kebaikan. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga berkata, "Yushaku an tanquda al-Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Hampir-hampir ikatan Islam itu akan terputus seutas demi seutas apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengetahui jahiliyah maksudnya dia tidak tahu dan dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah jadi bisa dipastikan Orang yang tidak bisa membedakan ini yang benar dan ini yang salah, maka dia akan terjerumus di dalam kesalahan tersebut. Dan paling minimalnya, tatkala kesalahan itu dilakukan di depannya, dia diam saja. Dan itu sudah salah. Kalau dia diam saja, tidak mengingkari, tidak mengingkari dengan hati, tidak pula dengan lisannya. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari berbagai macam bentuk kesyirikan. Insyaallah taala nanti akan datang pada bab-bab yang akan datang penjelasan lebih detail tentang macam-macam syirik kecil, macam-macam syirik besar dan berbagai macam bentuk kekufuran. Iya. Yeah. Tapi intinya kita harus takut terjerumus dalam syirik. Itulah sebabnya kita belajar. Karena kita sudah tahu syirik itu adalah dosa terbesar. Dosa yang tidak akan Allah ampuni. Apabila orang yang mati dengan membawa dosa syirik sebelum dia bertobat, maka dosanya tidak akan diampuni. Kalau kita sudah tahu, mestinya kita takut. Kalau kita benar-benar takut, maka kita harus belajar tauhid yang benar dan belajar apa saja yang termasuk kategori syirik supaya kita bisa membentengi diri dari kesyirikan. Para nabi dan rasul dahulu begitu khawatir terjerumus dalam kesyirikan dalam surat Ibrahim ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim wajnubni wabaniya baniya an na'budal asnam ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala atau patung-patung artinya apa Nabi Ibrahim takut terjerumus dalam kesyirikan Beliau juga mengkhawatirkan anak keturunannya. Takut jangan sampai anak keturunannya terjerumus dalam syirik. Tapi kok ada orang sekarang mengaku muslim seperti nggak takut terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Misalkan dia mengatakan saya kan sudah muslim. Enggak mungkinlah saya menyekutukan Allah. Enggak mungkinlah saya kafir, enggak mungkinlah saya murtad. Jangan berkata demikian jemaah sekalian. Tapi kita harus takut, harus khawatir. Kita masih hidup, syaitan akan terus berusaha menyesatkan kita. Makanya dikatakan para ulama, "Waman ya'manul bala ba'da Ibrahim." Siapa yang berani lagi merasa aman dari musibah kesyirikan ini setelah Nabi Ibrahim saja takut artinya kalau dia merasa aman dan dia meremehkan dosa syirik dia adalah orang yang nggak tahu diri sombong kenapa karena seorang nabi saja takut kok dia nggak takut iya disinilah jemaah sekalian pentingnya kita lebih bersemangat menghadiri majelis-majelis ilmu lebih serius dalam menuntut ilmu agama terutama ilmu tauhid ilmu yang berbicara tentang kewajiban terbesar demikian pula mempelajari sebaliknya kesyirikan ya maka ini pengantar dari syekh sebelum memasuki penjelasan tentang akar sejarah terjadinya kesyirikan pertama kali. Untuk memahami keadaan manusia sejak awal penciptaan di muka bumi ini, maka bacalah surat Al-Baqarah ayat 213. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas ikhtalafu fihi kata Allah tabaraka wa taala dahulu manusia adalah umat yang satu ini sejarah awal kehidupan manusia di muka bumi ini. Dahulu manusia adalah umat yang satu. Maka terjadilah kesyirikan. Lalu Allah mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan dahulu manusia adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Apa maksudnya kabar gembira di sini? Maksudnya adalah mengajarkan tauhid dan memberikan berita bahwa siapa yang mengamalkan tauhid dia akan masuk surga Adapun yang dimaksud dengan memberi peringatan adalah melarang syirik dan mengabarkan bahwa syirik itu akibatnya sangat berbahaya yaitu kekal di neraka. Dan Allah turunkan bersama mereka kitab dengan membawa kebenaran agar kitab tersebut dapat menghukumi di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jamaah sekalian, inilah ayat yang berbicara tentang tentang apa? Sejarah umat manusia pertama kali. Mereka adalah umat yang satu. Apa maksudnya umat yang satu di sini? Semuanya mentauhidkan Allah semuanya hanya beribadah kepada Allah tidak ada satupun yang berbuat dosa kesyirikan dan kekufuran itu maknanya manusia adalah umat yang satu ya Kemudian terjadilah kesyirikan Setelah terjadi kesyirikan Barulah Allah mengutus para nabi dan rasul untuk kembali mengajak mereka beriman kepada Allah dan melarang kesyirikan. Jemaah sekalian, berapa lama itu berlangsung? Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan juga disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun kulluhum alal Islam adalah antara Nabi Adam dan Nabi Nuh selama 10 generasi 10 generasi semuanya beragama Islam 10 generasi itu kira-kira berapa tahun lama sekali panjang sekali. Kita nggak tahu pastinya berapa. Ya. Dan orang-orang dulu tuh hidupnya lama. Hidupnya lama. Ya, Nabi Nuh saja berdakwah 950 tahun. Kemudian umur manusia berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Sampai yang paling sedikit umurnya adalah umat Islam. Berapa umur umat Islam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun pada umumnya. Ya. Maksudnya jangan yakin nggak akan mati cepat. Ya. Bisa jadi orang dan tidak sedikit juga yang mati muda, mati itu nggak memilih usia sesuai ajal yang Allah tetapkan. Tapi pada umumnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60 70 tahun. Sedikit sedikit sekali yang lewat dari 70 tahun. Iya. Jadi cukup lama, cukup panjang jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi ma wassalam selama 10 generasi. Maka setelah berlalu 10 generasi barulah terjadi kesyirikan pertama kali di muka bumi. Dan Allah mengabarkan hal itu dalam surat Nuh ayat ke-23 tentang nama-nama Tuhan yang disembah selain Allah pertama sekali. Jangan dikira setan yang pertama sekali disembah. Orang-orang di masa itu atau masa sebelumnya betul-betul memusuhi syaitan. Karena mereka tahu ini adalah yang menyebabkan bapak kita Adam dikeluarkan dari surga. Iya. Kalau begitu jemaah sekalian, siapa makhluk yang dituhankan selain Allah pertama kali. Ya. Ada yang tahu siapa mereka? Tuhan-tuhan yang disembah selain Allah pertama kali. Ya. Kalau belum tahu kenalan dulu. Ya. Ada di surat Nuh ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, mereka di sini adalah kaum Nabi Nuh. Jangan kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa nasra. Dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan wat, suwa, yaguth, ya'uq dan nasr. Ini lima Tuhan mereka. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Siapa mereka ini jemaah sekalian? Mereka ini bukan orang-orang jahat. Bukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka ini adalah orang-orang soleh. Ya. Orang-orang soleh. Bukan orang-orang yang kerjanya menyesatkan umat, bukan. Tapi mereka ini adalah orang-orang soleh. Bagaimana ceritanya bisa disembah? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dalam sahih beliau. Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumin Lima nama ini adalah namanya orang-orang soleh yang berasal dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auhas syaitanu ila qaumihim tatkala mereka wafat setan mewahyukan kepada kaumnya maksudnya membisikkan kepada kaumnya anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba buatlah patung-patung sebagai monumen peringatan di tempat dulu di mana mereka biasa duduk-duduk di situ untuk beribadah kepada Allah. Wasammuha bi asma'ihim dan namakan patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. wa walam tu'bad. Maka kaumnya ini pun melakukan apa yang disarankan oleh syaitan tapi ketika itu belumlah disembah. Hatta idza halaka ulaik wanusial ilmu ubidat nanti ketika generasi yang membuat patung-patung ini sudah mati semuanya kemudian ilmu dilupakan maka patung-patung itu akhirnya disembah Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala berkata qala ghairu wahidin minas salaf berkata tidak seorang saja dari kalangan ulama ahli tafsir generasi salaf lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum tatkala mereka mati maka kaumnya itu berdiam diri di kuburan-kuburan mereka kemudian mereka buat gambar-gambar atau patung-patung orang-orang soleh tersebut lalu berlalu masa yang panjang berlalu masa yang panjang pada akhirnya mereka menyembah orang-orang soleh tersebut iya Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya juga berkata mereka sempat mengatakan kalau kita membuat patung-patung orang soleh itu maka ini akan menjadikan kita lebih semangat ibadah. Artinya apa? Mereka punya niat yang sangat baik. Lebih bersemangat untuk ibadah. Iya. Jadi inilah kisah pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Kisah pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Jemaah sekalian, dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang sangat berharga. Ya. Pelajaran yang pertama Di dalam hadis ini disebutkan kepada kita beberapa sebab yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan maka ini harus kita jauhi jadi ini pelajaran pertama bukan hanya syirik yang dijauhi namun yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan juga dijauhi Dan ini termasuk keindahan syariat Islam ya. Islam melarang zina Maka semua yang mengantarkan kepada zina Juga diharamkan Ya Makanya anak muda itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW cepat-cepat menikah. Ya. Kapan disuruh cepat menikah kalau sudah mampu. Lalu apa kategori mampu? Kategori mampu itu kata para ulama dua saja. Pertama sudah bisa berhubungan suami istri. Yang kedua mampu membiayai pernikahan. Ya, Berapa biaya nikah? Hah? Murah kan? Bayar penghulu murah aja kok. Lebih mahal HP yang kita punya. Ya. Demi apa? Demi menjaga kita dari perzinahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wahai para pemuda siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah hendaklah segera menikah karena dengan menikah itu lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan perhatikan dua hal dihubungkan antara pandangan dan kemaluan. Kenapa? Karena untuk sampai pada perzinahan dimulai dari pandangan. Jadi pandangan ini ditutup sama dengan kesyirikan. Insyaallah taala nanti akan datang bab yang merinci lebih detail apa saja jerat-jerat kesyirikan kalau kita lakukan, memang itu mungkin belum syirik. Tapi kalau kita lakukan, nggak lama kita syirik. Jadi itu pun sudah dilarang, apalagi syiriknya itu sendiri. Nah, di sini perhatikan hadis yang mulia ini. Disebutkan di sini beberapa sebab yang bisa menjerumuskan kesyirikan. Antum tadi sudah dengarkan kisahnya. Kira-kira apa saja yang bisa menjerumus, menjerumuskan kesyirikan yang disebutkan dalam hadis ini? Ada yang bisa jawab? Semua dengar dari awal tadi ya. Apa sebabnya mereka terjerumus dalam syirik? Di sini ada beberapa. Hah? Siapa yang jawab? Antum? Podol? Ahsanta. Barakallahu fiik menghormati, memuliakan orang soleh itu adalah baik, bahkan wajib. Tapi tidak boleh dengan cara berlebihan. Kalau kita berlebih-lebihan melampaui batas, maka inilah salah satu sebab terbesar menjermuskan anak Adam ke lembah kesyirikan. Hati-hati. Karena saking menghormatinya mereka kepada orang-orang soleh, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas di dalam memuliakan dan itulah sebabnya orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku seperti umat Nasrani memperlakukan Isa bin Maryam. Aku ini hanya seorang hamba, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya, itu sudah setinggi-tingginya pujian, penghormatan dan pemuliaan. Iya. Ini yang terjadi pada umat Nasrani. Ada sebab yang lain lagi? Ada yang bisa tambahkan dari kisah tadi? Jadi ini masya Allah jawabannya bagus sekali. Menghormati orang soleh tapi berlebihan. Apa kira-kira sebab yang lain yang mengakibatkan mereka musyrik? Ada yang bisa jawab? Semua dengar tadi kisahnya ya Nah. Mau saya ulangi lagi kisahnya <laughs> Singkat sekali Ada yang tahu? Paling tidak ada dua sebab lagi Dua Kenapa mereka Kemudian menyekutukan Allah karena ada sebab yang mereka lakukan. Dua atau tiga. Hmm. Atau mungkin lebih. Gimana? Antum tadi siapa namanya yang menjawab? Siapa namanya antum? Hah? Mahathir. Masya Allah. Mahathir. Hmm. Antum orang Malaysia bukan? Bukan ya? Mahathir, Antum mau menjawab lagi nggak apa-apa? Baik, sambil antum berpikir, ana bantu jawab satu. Membuat patung-patung orang soleh. Itu yang mereka lakukan kan? Dan itu yang disuruh setan. Ketika mati orang-orang soleh, syaitan membisikkan kepada mereka untuk menghormati orang-orang soleh tersebut perlu buat patung. Mereka sendiri juga mengatakan sebagaimana dalam riwayat Al-Qurtubi. Kata mereka, kalau kita buat patungnya itu bisa membuat kita lebih semangat ibadah. Jadi ketika mereka mungkin lagi kurang semangat, lihat wah orang-orang saleh dahulu, jadi semangat lagi. Masya Allah, tujuannya bagus sekali. Tujuannya bagus, tapi caranya salah. Selama-lamanya Islam selalu memperhatikan tujuan dan cara. Enggak cukup hanya tujuan. Walaupun tujuannya baik, caranya salah, enggak boleh dalam syariat. Iya. Yeah. Tujuan mereka bagus. Supaya kalau lihat patung orang soleh, teringat, Masya Allah, dulu mereka rajin ibadah. Kemudian kita jadi semangat ibadah. Mereka buat patung. Walaupun nggak langsung disembah. Nanti, generasi berikutnya yang akan datang, yang menyembah patung-patung tersebut. Tapi mereka yang buat sebabnya. Maka ini bahaya jemaah sekalian. Oleh karena itu, di dalam syariat, membuat gambar-gambar bernyawa atau patung-patung bernyawa termasuk dosa yang sangat besar. Insya Allah juga nanti akan datang pembahasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya di antara manusia yang paling keras ajabnya, azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Tukang gambar ini maksudnya yang dia gambar, gambar bernyawa. Sama saja dia buat gambar dengan pena, dengan kuas atau dipahat dengan batu atau diukir dari kayu, sama. Kalau yang dia buat bentuknya adalah makhluk bernyawa, ini dosanya sangat besar. Iya. Apa yang dimaksud makhluk bernyawa? Manusia dan binatang, hewan. Ya. Artinya selain itu boleh, nggak masalah. Contohnya apa? Tumbuh-tumbuhan, pemandangan alam, itu boleh. Tapi tidak boleh menggambar atau memahat yang bernyawa. Kenapa? Karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi ada hadis lain juga mengatakan itu adalah sama dengan menyaingi Allah di dalam menciptakan. Iya. Itu adalah usaha untuk menyaingi Allah. Makanya dosanya sangat besar. Iya. Dan jemaah sekalian, tadi sudah kita ingatkan. Jangan sekali-kali ada orang yang meremehkan ini. Iya. Misalkan dia mengatakan, "Ah, itu kan dulu." Masa sekarang kita mau menyembah foto? Masa sekarang kita mau menyembah patung pahlawan? Jangan jemaah sekalian. Orang yang berani seperti itu Tadi sudah kita katakan adalah orang yang sombong Dan orang yang tidak memahami betapa bahayanya kesyirikan Dan jemaah sekalian Antum perhatikan kisah tadi Yang menyembah patung itu pertama kali Bukan orang-orang yang membuatnya Tapi anak keturunan mereka Nah sekarang Apakah berani kita menjamin sekarang kita buat patung, kita tahu ini bukan Tuhan, bukan sesembahan, kita nggak akan pernah menyembah Dia. Berani nggak kita menjamin? Mampu nggak kita menjamin? Anak kecil nggak ada yang bisa menjamin. Iya. Nah ini sebab yang kedua, mereka buat patung-patung. Iya. Apa sebab yang ketiga? Antum sudah berpikir tadi? Atau antum sudah lupa tadi? Apa kira-kira sebab yang ketiga yang menyebabkan mereka, yang menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan? Hmm. Apa antum dari tadi kayaknya mau menjawabnya? <laughs> Antum nggak usah nunjuk samping. <laughs> Ilmu dilupakan. Ahsant, barakallahu fiik. Benar sekali. Ilmu apa yang dimaksudkan di sini? Ilmu tauhid mereka tidak lagi belajar tauhid dan tidak lagi mengajarkan kepada anaknya tauhid dengan sebenar-benarnya. Tatkala ilmu sudah dilupakan, maka barulah mereka sembah patung-patung itu. Nenek moyangnya nggak ngajari anak keturunannya. Ini cuma patung, nggak boleh disembah. Menyembah itu hanya kepada Allah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, setan itu datang lagi kepada anak keturunan mereka dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut. Dan nenek moyangnya nggak pernah ajarin anak keturunannya, mereka tuh bukan yang kita sembah. Maka dengan mudahnya syaitan menjerumuskan mereka di dalam kesyirikan karena ilmu dilupakan. Maka jemaah sekalian di sini ada pelajaran penting bagi kita yaitu pentingnya menuntut ilmu agama, terutama ilmu tauhid. Dan jemaah sekalian, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan antum. Menuntut ilmu agama adalah ibadah yang sangat agung. Kenapa? Karena kita berbicara tentang ayat-ayat Allah yang maha mulia. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia sehingga dituntut dari diri kita ada pemuliaan bukan sekedar penghormatan kepada orang yang menyampaikan bukan tapi jemaah sekalian penghormatan kepada Allah dan Rasulnya kita berbicara tentang ayat-ayat Allah ini ayat-ayat yang maha agung hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang itu harus punya sifat pemuliaan. Duduk di majelis dengan penuh ketenangan, menyimak dengan baik, dengan penuh keseriusan, itu ibadah. Ya. Dan itu adab yang baik kepada Allah. Bukan sekedar adab kepada guru, tapi adab kepada Allah. Karena kita sedang berhadapan dengan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sangat ironis sekali kalau dosen masuk di kelas kita belajar ilmu dunia, kita langsung ambil posisi sopan, duduk, mata nggak berkedip, menyimak dengan baik. Ada HP masuk nggak nggak usah pedulikan, takut dimarahin sama dosen. Ada apa panggilan masuk, ada WhatsApp masuk, nggak pedulikan. Duduk diam nggak keluar keluar, kalau mau keluar harus izin dulu sama dosen. Itu ilmu dunia. Kenapa kita perlakukan seakan-akan itu lebih tinggi daripada ilmu akhirat? Padahal itu nggak punya nilai sama sekali. Kalau dibandingkan dengan ilmu akhirat, nggak ada nilainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma kafiran minha syarbata andai dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, Allah nggak akan kasih kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Itulah dunia dengan segenap ilmu pengetahuannya, dengan segenap teknologinya, dengan segenap kemewahan dan kenikmatannya. Di sisi Allah nggak lebih dari satu sayap nyamuk. Kalau dia punya nilai, Allah nggak akan berikan kepada orang kafir. Allah nggak akan berikan jemaah sekalian kepada orang kafir. Walau hanya seteguk air. Dan itulah hasil kita mempelajari ilmu dunia. Cuman sekedar bisa makan sehari dua atau tiga kali. Tapi ilmu agama kita butuhkan kita butuhkan, selalu kita butuhkan sepanjang nafas kita berhembus. Jadi harus ada dalam diri kita penghormatan dan pemuliaan terhadap majelis ilmu yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masih ada lagi sebab yang lain kenapa mereka terjerumus dalam syirik. Ya. Siapa yang bisa jawab kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat kisah tadi? Apa sudah lupa? Hmm. Kenapa mereka terjerumus dalam kesyirikan? Apa yang mereka lakukan setelah wafat orang-orang soleh ini? Selain membuat patung-patung, apalagi yang mereka lakukan? Hah? Apa kata Ibnu Qayyim tadi? Nah, tadi yang nggak mencatat biasanya hafalannya kuat. kalau yang mencatat ya tinggal lihat catatan. Ada juga yang sudah pegang polpen buku tapi bingung mau catat apa nih. Paling tidak ada satu lagi Dan ini masih terus terjadi sampai hari ini Makanya penting sekali ini Masih terus terjadi sampai hari ini Artinya umat manusia nggak mengambil pelajaran Setan masih menggunakan metode itu-itu lagi menjermuskan manusia dalam kesyirikan Jadi ini bukan ilmu yang basi Setan tuh begitu-begitu aja dia dari dulu Makanya harus kita pelajari. Iya. Apa Apa? keras sedikit, Hah? Kenapa? Tadi udah. Ya, yang membuat patung kemudian dia agungkan, sama aja. Berdiam diri di kuburan. Ya. Tadi sudah kita sebutkan Itu juga yang mereka lakukan Setelah Mereka mati Maka umatnya Kaumnya Berdiam diri di kuburan mereka Untuk apa? Untuk beribadah Bukan berdiam diri biasa Mereka datang di sana untuk beribadah Bukan beribadah kepada penghuni kubur Tapi menyembah kepada Allah Namun dengan cara yang salah yaitu mereka yakin kalau datang di kuburan orang soleh ini maka berkahnya lebih besar. Ya. Dan jemaah sekalian hari ini masih terus terjadi. Padahal tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan kepada kita kalau kita pergi berzikir, pergi berdoa kepada Allah atau solat menyembah Allah di kuburan orang soleh itu lebih besar pahalanya tidak justru itu adalah salah satu pintu kesyirikan. Ya, justru itu adalah salah satu pintu kesyirikan dari dulu sampai hari ini. Insyaallah taala nanti akan datang uh, keterangan yang lebih detail tentang hal ini. Bagaimana syaitan menjadikan kecintaan kita kepada orang-orang saleh sampai melampaui batas di dalam memuliakan kuburan-kuburan mereka dan meyakini kuburan mereka itu keramat penuh berkah, kemudian beribadah di sana, beribadahnya masih kepada Allah. Pada akhirnya lama-lama mereka meminta berdoa bahkan terkadang menyembelih hewan kurban sebagai persembahan kepada para penghuni kubur tersebut. Maka itu syirik. Jadi inilah beberapa sebab umat manusia pertama kali terjerumus di dalam kesyirikan. Ya, mungkin bisa kita tambahkan satu lagi menjadi lima, yaitu mereka mengada-ada di dalam agama. Mereka beribadah kepada Allah namun dengan cara yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka buat sendiri. Datang di kuburan, bikin patung, mereka nggak menyembah patung itu. Cuman untuk supaya mengingatkan mereka. Ini cara yang tidak benar. Maka mengada-ada dalam agama termasuk sebab yang menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Jadi ini paling tidak lima sebab. Mengapa manusia terjerumus dalam kesyirikan? Yang bisa kita petik dari kisah awal pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Baik. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan, saya persilahkan. Bagaimana hukum menyimpan foto? Contoh album foto pernikahan. Jemaah sekalian, tentang foto, foto ini di zaman Rasulullah SAW tidak ada. Oleh karena itu ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum foto. Apakah termasuk di dalam gambar bernyawa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama berpendapat foto tidak termasuk karena kata mereka foto itu hanya seperti cermin. Iya kan? Menangkap bayangan kita. Iya. Jadi bukan termasuk gambar bernyawa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian lagi berpendapat sama saja. Sama saja. Foto juga termasuk foto juga termasuk e, gambar bernyawa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk penulis kitab ini Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan. Beliau adalah e, guru besar di Fakultas Akidah Eh, Muhammad bin Saud University di Riyadh Beliau termasuk ulama di masa ini yang berpendapat foto juga termasuk gambar bernyawa yang dilarang. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan pengecualian. Nabi mengatakan Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah al-musawwirun. Para tukang gambar. Ini kalimat umum. Nabi SAW tidak memberi pengecualian. Misalkan Nabi mengatakan para tukang gambar dengan tangan. Para tukang gambar dengan pahat. Para tukang gambar dengan kanvas. Para tukang gambar dengan alat Enggak kan? Makanya berlaku semuanya. Mau dengan apapun. Ya, mau dengan alat modern, alat masa lalu sama saja. Ya, kalau kita perhatikan alasan ini, ini lebih kuat daripada yang mengatakan itu seperti cermin. ya Jadi kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat ini, sama saja, nggak ada bedanya menggambar dengan alat maupun dengan tangan ya walaupun hasilnya beda dengan alat lebih keren kelihatan ya baik ini di satu sisi jadi intinya ulama masih berbeda pendapat dan kalau terjadi perbedaan pendapat seperti ini seorang muslim itu harus berusaha memilih pendapat yang lebih hati-hati ya lebih hati-hati lebih dapat menyelamatkan Ya. Baik, ini di satu sisi. Di sisi lain, sependek yang saya ketahui, semua ulama melarang foto-foto wanita itu kemudian dilihat oleh laki-laki. Kenapa? Wanita itu fitnah. Ya. Almar'atu auratun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Kalau dia keluar dari rumah, setan akan memperindahnya di mata kaum lelaki. Inilah hikmahnya kenapa wanita itu disuruh tinggal di rumah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakum ma takunul mar'a wa huwa fi wa hiya fi qa'ri baitiha atau kama qala alaihi salatu wassalam keadaan wanita yang paling dekat dengan rahmat Allah tatkala dia lagi di rumahnya sebagaimana juga firman Allah Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian jangan kalian berhias seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu. Jangan bersolek seperti mereka. Iya. Jadi, kalau wanita ini keluar dari rumah, setan akan menghias-hiasinya, memperindahnya di mata kaum laki-laki. Apalagi kalau memang sudah cantik. Ya. Lebih gampang lagi menjerumuskan kaum laki-laki. Iya. Tapi sekarang dia memang nggak keluar, tapi fotonya bisa dilihat di medsos. Ya, sama saja. Ya, bisa di apa namanya foto profil WhatsApp-nya, BBM-nya, sama saja namanya. Bahkan bisa lebih parah. Apalagi kalau fotonya nggak berjilbab dan termasuk salah kaprah. Anak-anak muda kita dia pikir kalau sudah pakai jilbab boleh kalau begitu dilihat orang ya atau kalau sudah pakai cadar boleh kalau begitu dilihat laki-laki enggak boleh sama saja ya kita disuruh menjaga pandangan sama saja wanita yang pakai cadar enggak pakai cadar sama-sama enggak boleh dilihat ya jadi bukan berarti kalau sudah pakai cadar bisa selfie-selfie ya sama aja enggak boleh ya jadi ini masalahnya, apalagi habis foto-foto bikin album pernikahan ditaruh di mana? Ditaruh di ruang tamu. Ya. Semua tamu datang bisa melihat dan ternyata pengantinnya buka aurat. Ya. Jadi nggak patut seperti ini. Ya, nggak patut istri antum dinikmati oleh orang lain. Hanya antum yang berhak menikmati kalau sudah punya. <laughs> Ya. Kalau belum ya sabar ya. Gambar animasi atau kartun Sepatutnya dihindari Kalau dia menyerupai gambar bernyawa Ya Kalau cuman gambar mobil nggak masalah ya. Atau apa saja Yang penting jangan gambar bernyawa Kemudian yang menjadi inti di, dihukumi gambar bernyawa adalah bagian kepala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-suratul ra'su. Hakikat gambar bernyawa itu adalah kepalanya. Artinya kalau kepalanya sudah dihilangkan, itu sudah tidak dihukumi lagi gambar bernyawa. Tapi bisa jadi masih haram. Kenapa? Karena kalau itu misalkan tubuh wanita, ya, memang kepalanya nggak ada tapi di bawahnya ada dan semuanya terbuka, sama saja. Ya, itu nggak boleh. Kalau bikin robot atau sejenisnya, apakah termasuk mengantarkan kepada syirik? Karena dibuat bisa berpikir dan bicara layaknya manusia. Hindari bentuknya yang seperti makhluk bernyawa. Kalau sekedar bisa bersuara, saya tidak tahu ada dalil yang melarang. Dalil yang melarangnya adalah tatkala dia berbentuk memiliki rupa seperti makhluk yang bernyawa. Ya. Kalau dia bentuknya mobil kemudian dia bisa bersuara, insya Allah nggak apa-apa. Ya. Bagaimana kita memperlakukan orang yang meninggal yang baru saja meninggal secara benar dan apa saja adab ziarah kubur yang benar. Mengingat banyak di Indonesia yang melakukan selamatan kematian atau tahlilan untuk orang mati dan amalan-amalan lainnya yang tidak benar. Orang yang wafat banyak kewajiban kita ya antum bisa pelajari di antaranya lebih detail pada kitab Ahkamul Janaiz Hukum-hukum jenazah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Ini salah satu buku bagus yang menjelaskan tentang kewajiban orang-orang yang masih hidup terhadap mayit khususnya lagi mayit yang muslim ya tapi secara garis besar adalah empat perkara pertama kita mandikan, yang kedua kita kafani, yang ketiga kita solati, ya, kita solat dan kita doakan dia, baik saat itu maupun di kesempatan-kesempatan yang lain, tanpa menentukan jadwal tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, itu nggak ada jadwal seperti itu dalam syariat. Kapan dan dimanapun kita doakan. Kemudian menguburkan ini secara garis besar. Ya. Dan adab berziarah kubur itu ada beberapa larangan yang perlu kita perhatikan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras salat di kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu la'natullahi al yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ya. Beliau juga bersabda, "La tusallu ilal kubur." Jangan kalian solat menghadap kubur wala tajlisu 'alaiha dan jangan kalian duduk di atasnya. Jadi nggak boleh diduduki apalagi diinjak. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain tidak boleh sekedar kita jadikan tempat senderan. Artinya apa? Walaupun ini sudah dikubur, tetap kita harus menghormati dia seorang muslim. Ya. Jadi demikian harus tetap kita hormati orang muslim itu hidupnya dan ketika wafatnya. Oleh karena itu juga kita diperintahkan untuk mengucapkan salam dengan maksud mendoakan mereka assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal muslimin nas'alullah lana walakumul afiyah wa nahnu insyaallah bikum lalahikun ini diantara doa yang dianjurkan kita baca. Iya. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita pakai sandal. Ya. Jadi masuk kuburan lepas sandal. Masuk di kompleks pekuburan sandal lepaskan. Ya, itu juga bagian dari penghormatan kepada saudara-saudara kita yang sudah wafat. Kuburan muslim maksudnya ya. Ya. Dan jemaah sekalian, yang menjadi tujuan utama ziarah kubur itu dua. Satu, untuk mendoakan penghuni kubur. Bukan berdoa kepada mereka, tapi mendoakan mereka. Yang kedua, ingat mati. Itu saja beberapa adab ringkas tentang ziarah kubur. Kemudian tidak ada waktu khusus. Enggak ada waktu khusus ziarah kubur. Misalkan di hari raya atau menjelang Ramadan. Ini termasuk mengada-ada dalam agama. Kalau menentukan waktu khusus seperti ini. Iya. Demikian pula menabur bunga, menyiramkan air, enggak ada. Iya. Dan masih banyak hal-hal yang dilakukan oleh sebagian orang padahal tidak ada petunjuk dalam syariat. Apakah hukum membaca surat Yasin setiap malam Jumat? Apakah termasuk mengada-ada dalam agama? Membaca surat Yasin pada dasarnya adalah ibadah. Tetapi mengkhususkan malam tertentu untuk membaca Yasin tidak ada dalil sahih tidak ada dalil sahih. Ya. Jadi termasuk kategori mengada-ada. Mengada-adanya bukan pada baca yasinnya, tetapi pada pengkhususan malamnya. Kenapa enggak baca juga di malam lain? Dan kenapa hanya yasin? Kenapa enggak al-baqarah? Ya, karena kepanjangan Ustaz. <laughs> Iya. yasin yang dipilih. Hmm. Justru yang disunahkan adalah Al-Kahfi. Itu ada hadis sahih. Kita baca surat Al-Kahfi. Baik di malam Jumat atau di hari Jumat. Sampai sebelum terbenam matahari. Ini sunnah. Bagaimana hukumnya memandang dosen yang membuka aurat? Tidak berjilbab. Tidak berjilbab pada saat perkuliahan. Ya nggak boleh. Sama saja, tidak dibenarkan. Ya. Harus menundukkan pandangan. Hmm. Adakah zikir khusus setelah sholat Jumat? Sependek yang saya ketahui tidak ada. Tidak ada yang khusus. Jadi sama. Sama saja. Dengan sholat-sholat yang lain. Ya. Benarkah gambar makhluk dan foto dapat ditinggal atau dihuni makhluk halus atau jin? Bisa saja. Karena dia namanya juga halus, ya. Bisa menyamar, bisa menyelinap ke sana kemari. Ya, bisa apa namanya? nempel begitu bergantung gelantungan di situ. Yang pasti syaitan senang itu yang perlu kita ketahui. Dan dia kan halus tubuhnya, ya bisa terbang ke sana kemari, ya, gampang masuk keluar rumah kita. Kalau kita tidak masuk dengan membaca Bismillah, kalau kita tidak menutup pintu dengan membaca Bismillah, maka dengan mudahnya syaitan jangankan masuk rumah kita, masuk keluar tubuh kita dengan mudahnya dia bisa lakukan. Ya, Nabi SAW bersabda, Inna syaitan yajri alab Adam majerdam. Setan itu bisa berjalan di tubuh anak Adam pada aliran darahnya. Ya. Yang paling penting kita ketahui, kalau di rumah kita banyak dosa-dosa, banyak kemaksiatan, maka setan-setan senang dan malaikat rahmat tidak mau masuk sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya ada anjing dan gambar bernyawa. Maksudnya kata para ulama yang tidak masuk di sini adalah malaikat rahmat. Iya. Jadi setan-setan yang senang. Bagaimana sikap terhadap orang soleh yang telah meninggal? batasan memuji orang soleh. Sikap kita mencintai, menghormati, bahkan wajib membela kalau ada yang merendahkan. Dan yang paling utama adalah mendoakan. Jamaah sekalian, jangankan orang soleh, orang-orang biasa seperti kita. Para nabi pun kita dianjurkan mendoakan mereka. Itulah arti salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kan doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini yang dianjurkan bagi kita, mendoakan para nabi dan rasul dan orang-orang soleh, bukan berdoa kepada mereka. Memuji mereka ya sebatas kelebihan yang mereka punya. Contohnya apa? Seperti kata Nabi SAW tadi, Aku ini hanya hamba Allah. Ucapkan saja untuk memuji aku, Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Itu sudah pujian yang tertinggi. Ya. Jadi jangan sampai kita memuji dia dengan memberikan kepadanya sifat-sifat atau gelar-gelar yang hanya layak disandang oleh Allah. Nah ini, ini bisa mengantarkan kepada syirik. Ustaz jelaskan apa itu tatayur Apakah jika kita makan Terus sulit perut Dan kita jadikan sebab ah, Kita makan terus sakit perut Dan kita jadikan sebab Sakit Mungkin karena makanan tadi Termasuk tatayur Tatayur itu Adalah takut sial Ini termasuk kategori kesyirikan Kenapa syirik? Karena orang yang merasa takut sial itu dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab yang bukan sebab keburukan namun dia anggap sebagai sebab keburukan. Ya. Contohnya apa? Yang bukan sebab keburukan tapi dianggap manusia sebagai sebab keburukan. Contohnya apa? Misalkan angka 13 ya. Atau bulan suro katanya nggak boleh nikah. Ya. Atau ada ilmu khusus yang mereka sebut ilmu primbon. Jadi misalkan kalau mau menikah ya, entah ya yang saya katakan benar atau tidak tapi gambarannya benar itu syirik. Misalkan kalau ada yang mau menikah dipelajari dulu, dipanggil dulu dukunnya. Ya. Terserah mereka mau panggil dia ustadz atau kiai, maka dia adalah dukun. Untuk dipelajari. Ini lahir tanggal berapa ini calon pengantin pria? Yang wanita lahir tanggal berapa? Dipelajari. Wah, ternyata hasilnya nggak bisa nikah. Ini bisa mendatangkan sial. Coba. Ya. Ini semuanya bukan sebab Kenapa kita katakan bukan sebab? Karena dua hal. Tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan dan tidak ada bukti ilmiah yang masuk akal. Ya. Mana ada dalil yang menunjukkan itu bisa membahayakan, bisa menimpakan kesialan? Ada enggak bukti ilmiahnya? Tidak ada juga. Maka beda dengan orang yang makan mungkin bisa dibuktikan dia makan tadi mengandung apa? Ya, zat tertentu misalkan sehingga sakit perutnya. Kalau itu nggak termasuk di dalam uh, bab totoyur ini. Ya. Dan syirik di situ bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau dia yakin Misalkan angka 13 itu tadi Kalau dia yakin Itu yang bisa berpengaruh dengan sendirinya, bisa menimpakan bahaya dengan sendirinya, bukan Allah, itu syirik besar. Tapi kalau keyakinannya itu hanya sebab. Allah yang menimpakan bahaya kepadanya, maka itu syirik kecil. Kenapa masih syirik kecil? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Iya. Yeah. Jika menggambar orang tapi tanpa wajah, boleh atau tidak? Dan bagaimana hasil karya gambar bernyawa yang diperjualbelikan? Adakah Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu? Apakah uang hasil menjual karya seni bernyawa haram? Pertama, menggambar tanpa wajah tapi masih ada kepala, sebaiknya juga dihindari. Sebaiknya. Karena Nabi SAW mengatakan asuratul raksu, hakikat uh, gambar itu adalah kepala. Jadi kepalanya diganti dengan bunga atau apa gitu. Ya, sepatu lebih baik, lebih afdol dihindari untuk berhati-hati. Dan gambar bernyawa karena itu hukumnya haram tidak boleh diperjualbelikan. Hasilnya pun haram. Nabi SAW bersabda, Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka harganya juga diharamkan. Artinya, nggak boleh diperjualbelikan. ya Kalau sudah terlanjur melakukannya, maka hendaklah bertobat. Hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang apabila seseorang itu benar-benar bersungguh-sungguh bertobat karena Allah dan menyesali perbuatan dosanya, segera meninggalkannya dan bertekad tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Iya. Kalau masih ada di dalam rekening kita misalkan harta-harta yang haram, maka apa yang harus kita lakukan? Kita berikan kepada orang fakir. Ini yang terakhir ya. Kita berikan kepada orang fakir atau kita berikan untuk fasilitas umum. Tidak boleh kita konsumsi, tidak boleh pula kita pergunakan untuk ibadah. Misalkan untuk haji, untuk umroh, ya. Haji dari hasil korupsi, <laughs> nggak boleh. Bersedekah, nyumbang pesantren, tapi hasil korupsi, nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada harta haram yang bukan hak orang lain, harta haram tapi bukan hak orang lain, ada pada kita. Misalkan kita pernah menjual barang haram atau ada bunga bank, ini haram. Nggak boleh kita konsumsi, nggak boleh kita pergunakan untuk ibadah. Ya. Tapi kita berlepas diri darinya dengan cara berikan kepada orang fakir atau untuk fasilitas umum. Ya, seperti itu. Menggambar makhluk hidup diharamkan. Namun saat ini ada beberapa kebutuhan seperti psikotes yang diminta untuk menggambar lengkap manusia. Apakah yang dibolehkan dan bagaimana sikap terbaiknya? Pertama, saya perlu mempelajari dulu tingkat kebutuhan mendesaknya seperti apa kalau memang betul-betul mendesak. Contohnya seperti apa? Foto KTP. Bikin paspor. Gak mungkin kita pergi haji, pergi umroh tanpa ada KTP, tanpa ada paspor. Maka ini sifatnya darurat, mendesak. Ya. Atau foto DPO. <laughs> Ya. Apa namanya? Apa DPO? Uh, ah. uh, ah, penjahat. Itu kan darurat supaya dilaporkan ke polisi. Iya. Nah ini, jadi saya nggak tahu ini betul-betul darurat atau tidak. Namun para ulama membolehkan kalau ada alasan darurat. Iya. Wallahu alam. Mau tanya memajang foto malaikat tidak bisa masuk rumah. Misalkan kita di dalam satu rumah kos, kamar kita tidak ada foto, sedangkan kamar teman-teman kita ada foto yang dipajang. Apakah malaikat masih bisa masuk di kamar kita? Mudah-mudahan malaikat masuk, malaikat yang Allah tugaskan membawa rahmat Allah, mudah-mudahan bisa masuk karena pada hakikatnya kita seperti memiliki dua tempat yang berbeda, ya. Karena masing-masing punya kamar tersendiri. Jadi punya dua tempat yang berbeda. Namun harus tetap dari kita ada usaha untuk menasehati pemilik rumah atau orang yang memajang foto agar mengeluarkan. Jadi harus ada usaha dari kita. Kalau kita sudah berusaha namun mereka tetap bandel maka kita berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk yang malaikat tidak memasuki tempat kita dikarenakan dosa yang kita kerjakan. Wallahu alam. Bagaimana cara muhasabah diri yang baik? Bagaimana pendapat Ustaz tentang seorang yang berkata tidak apa-apa beda pemahaman dan harokah, yang penting kita satu akidah. Ya. Muhasabah yang baik yang pertama untuk muhasabah adalah dengan menuntut ilmu. Dengan ilmu kita mengetahui apakah kita sudah melakukan kewajiban kita? Apakah selama ini kita masih terjerumus pada hal-hal yang haram? Kalau kita nggak tahu bagaimana caranya muhasabah, ya nggak mungkin bisa terjadi. Makanya sebaik-baik cara muhasabah adalah mendalami ilmu agama. Kemudian kalau kita sudah pelajari ilmunya, kemudian kita dapati ternyata apa yang kita lakukan selama ini salah, bertentangan dengan ilmu yang benar, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tinggalkan dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Seperti itu seorang Muslim. Setiap kali dia mendapatkan dirinya salah, maka yang harus dia lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat muhasabah. Ya, mengoreksi diri kita kalau kita dapatkan dalam diri kita ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda pemahaman tidak apa-apa, beda harakah tidak apa-apa, yang penting satu akidah. Jemaah sekalian, kalau pemahamannya beda, bagaimana bisa satu akidah? Ya. Dan akidah itu cakupannya luas. Akidah itu adalah hal-hal yang wajib diyakini dan diimani oleh setiap muslim. Apa yang wajib kita imani? Banyak. Semua yang Allah wajibkan untuk diimani, wajib kita imani. Banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah, diantaranya kita pelajari kitab ini. Untuk kita ketahui apa saja yang harus kita imani. Apa saja yang harus kita yakini. Iya. Jadi, kalau pemahamannya tentang akidah saja sudah beda, bagaimana mungkin akan satu akidahnya? Enggak mungkin. Mungkin saja hanya pada sebagian saja. Sebagian permasalahan, misalkan sama-sama yakin. Allah dialah sesembahan yang hak. Ya. Tetapi bisa saja masih terkait dengan akidah yang terbesar ini terjadi perbedaan pendapat. Satu mengatakan berdoa kepada selain Allah itu boleh. Yang satu lagi mengatakan berdoa kepada selain Allah itu syirik. Apakah perbedaan seperti ini kita katakan tidak apa-apa? Ini perbedaan akidah yang mendasar karena beda pemahaman. Yang satu mengikuti pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf, yang satu juga mengatakan saya juga punya ayat, saya punya hadis, tapi ternyata dia pahami sendiri. Jadi justru karena beda pemahaman, akidahnya menjadi beda. Ya. Jadi nggak mungkin bersatu kalau pemahamannya sudah beda. Yang bisa menyatukan kita hanya satu. Pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan kepada itulah kita disuruh bersatu. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnari illa wahidah ma'na alaihi wa ashabi umatku akan terpecah menjadi 73 golongan setiap golongan semuanya di neraka kecuali satu yang mengikuti aku dan para sahabatku atau dengan kata lain mengikuti golongan ahlus sunnah wal jamaah ya kemudian beda harakah apa yang dimaksud dengan harakah Nah, kalau yang dimaksud dengan haroka itu, yang ini ahlus sunnah wal jamaah, yang ingin yang ini mengikuti pemahaman lain, ini adalah perbedaan pendapat yang dicela oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan semuanya di neraka kecuali satu. Artinya hanya satu golongan, hanya satu kelompok, hanya satu pemahaman, hanya satu akidah yang boleh kita ikuti, yaitu ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Iya. Jadi kalau ini dirubah sedikit, nggak apa-apa kita uh, ada perbedaan dalam sebagian tata cara ibadah. Ya. Tetapi sama-sama punya dalil. Nah, kalau ungkapan seperti ini masih boleh. Contohnya apa? doa istifta kalau antum lihat buku sifat solat Nabi, doa istifta itu kan banyak. Ini nggak harus kita semua sama mengamalkan satu. Semuanya pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Itu kita boleh memilih. Nah, perbedaan seperti ini yang dibolehkan. Jadi nggak semua perbedaan dibolehkan. Perbedaan yang menyelisihi dalil, menyelisihi pemahaman yang benar, itu nggak dibolehkan dalam syariat. Iya. Kalau berbeda tapi masih dalam koridor sama-sama punya dalil, maka boleh. Ya. Dua istifta itu banyak sekali. Ada Allahumma ba'id ba'ini, ya. Ada yang lainnya. Nah ini, ini perbedaan yang masih bisa ditolerir. Ya, Wallahu alam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini.